Kalau dalam kitab Al-Wajiz yang kita kaji sekarang ini Fadilah-fadilah puasa dan keutamaannya itu tercantum dalam tiga hadis. Satu hadis Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dan ini khusus untuk puasa Ramadan. Kemudian hadis kedua adalah hadis yang uh, cukup panjang namun faedahnya sangat banyak. Yang jika seseorang mempelajarinya, maka dia sudah cukup memperkaya diri atau pengetahuan terhadap faedah-faedah dari dari belajar atau dari berpuasa. Dan juga ada hadis ketiga yang belum kita bahas sepenuhnya yaitu tentang sebuah pintu yang dikhususkan oleh orang-orang yang berpuasa yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Namun sebenarnya insya Allah akan saya tambahkan faidah-faidah atau keutamaan-keutamaan yang didapat dari berpuasa Nah, keutamaan tersebut beberapa butir keutamaan tersebut saya dapatkan dari beberapa kitab dan telah saya kumpulkan dan insyaallah akan kita bahas bersama-sama. Alhamdulillah kemarin telah kita kita bahas hadis yang agak panjang yaitu hadis milik Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan Allah Subhanahu wa taala berfirman Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibih. Setiap amalan uh, anak Adam itu adalah untuknya sendiri kecuali kecuali apa? Kecuali puasa. Jadi di sini ada pengkhususan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan puasa. Di mana puasa itu? yakni fa innahu li. Di mana puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzibih dan aku akan memberikan pahala atas puasa tersebut. Wasiyamu junnah dan puasa adalah junnah. Junnah artinya adalah perisai. Dan kemarin kita katakan ada beberapa versi dalam hadis, di dalam riwayat lain seperti junnatu minan nar dan sebagainya bahwasanya orang yang berpuasa itu bagaikan mendapatkan perisai. Nah atau junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Perisai dan benteng yang kokoh dari neraka. Jadi di sini puasa diibaratkan sebagai perisai atau puasa adalah perisai itu sendiri dari apa? Dari api neraka. Di sini api neraka adalah akibat dari apa? Dari berbuat maksiat atau dari melanggar peraturan atau dari mengikuti dan mengekor pada syahwat. Jadi puasa salah satu faedahnya adalah menahan diri dari dari syahwat yang menyebabkan apa? kita jauh dari yang namanya api neraka. Dan memang itulah yang dihindari oleh setiap muslim. idza kana yauma sawmi ahadikum jika kalian sedang dalam hari berpuasa, fala yarfuth, janganlah kalian berkata keji atau kotor. Nah, jadi jangan berkata sesuatu yang tidak pantas ketika sedang berpuasa. Wala yaskhab Kemudian yang kedua adalah dia tidak apa? Yaskhab membuat keributan, kegaduhan. Wala yajhal dan janganlah dia melakukan perbuatan orang-orang bodoh. Hmm, perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang bodoh atau memang perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bodoh. Dan perbuatan bodoh banyak sekali. Dan keributan juga mengucapkan hal-hal yang keji dan kotor itu semua adalah perbuatan orang-orang bodoh dan juga termasuk perbuatan perbuatan bodoh. Sekarang kita tanya, di bulan Ramadan atau ketika kalian berpuasa, kalian dilarang untuk berbuat atau berucap kotor. Kalian dilarang untuk membuat keributan. Kalian dilarang untuk melakukan perbuatan bodoh. Apakah ini bermakna bahwasanya di luar bulan puasa atau di luar hari puasa yang mana kalian berpuasa di dalamnya itu berarti kalian diperbolehkan untuk berkata keji. Kalian diperbolehkan untuk membuat kegaduhan. Kalian diperbolehkan untuk berbuat atau berperilaku seperti orang-orang bodoh. Apakah itu boleh? Jawabannya adalah Hah? tidak boleh. Tetap tidak boleh. Namun mengapa? Mengapa di dalam hadis ini justru ada pelarangan khusus kepada hari di mana kalian berpuasa? Faidha kana yaum faidha kana ahadikum ketika kalian itu sedang dalam hari berpuasa. Maka jangan seperti ini, jangan seperti itu. Nah, di sini artinya pelarangan ini adalah bahwasanya dalam bulan puasa itu ada pelarangan khusus. Ya, malah pelarangan ini adalah pelarangan yang lebih kuat dari pelarangan di hari-hari biasanya. Jadi ketika di hari biasa kita tetap dilarang untuk melakukan perbuatan keji. <coughs> kita dilaku, dilarang untuk mengucapkan perbuatan atau perkataan yang keji. Kita dilarang juga untuk melakukan tindakan yang merusak atau kegaduhan. Kita juga dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan orang bodoh. Namun dalam bulan puasa atau ketika kita dalam puasa, nah kita lebih dilarang lagi untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena kita dalam keadaan berpuasa dan kita berpuasa itu ada tujuannya. Tujuannya untuk mensucikan diri, untuk beramal, untuk mensucikan hati dan untuk mengasah diri agar terbiasa terbebani dan melawan syahwat. Maka apa gunanya jika kita berpuasa, menahan makan, minum dan juga bersetubuh dengan lawan jenis, misal dengan istri atau suami. Namun kita tetap berkata kotor, kita tetap untuk kita tetap melakukan perbuatan bodoh, kita tetap bertengkar dan sebagainya. Itu berarti apa gunanya di puasa? Tidak ada gunanya. Naam atau seakan tidak ada gunanya. Fa in syatamu jika dia dicaci oleh seseorang atau dihina, direndahkan, diejek, au qatalahu atau diperangi, diserang, fal yakul inni shaim, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya saya ini sedang berpuasa, marratain dua kali dan yang lebih tepat dua kali di sini adalah sekali di hati dan sekali di lisan atau mungkin tidak apa-apa jika sekedar menahan amarah di hati. Naam, atau memberitahukan oleh orang bahwasanya kita dalam keadaan berpuasa, mohon jalan, jangan mengganggu saya itu juga baik. Bagaimanapun eh, kita berusaha untuk menahan amarah entah dengan lisan atau dengan dengan kalbu, dengan hati. Walladzi nafsi Muhammadin biadi dan demi dia yang mana jiwa Muhammad berada di tangannya la khulufu fammi sa'im. bahwasanya apa? Khuluf yaitu bau mulut seorang yang berpuasa Atiyabu indallahi yaumil qiyamah min rihil misk lebih baik nah di sisi Allah dari harum atau aroma kasturi atau misik. Walisaimi farhatani yafrahuhuma. Yafrahuhuma. Nah, di sini uh, Nabi uh, atau Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menyatakan dan memberitahu kepada kita sesuatu yang real. Ya, tentu saja segala yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu real, nyata dan akan terjadi atau sedang terjadi. Namun ini adalah sesuatu yang benar-benar real yang kita juga merasakannya. Walisaimi farhatani yafrahuhuma. Untuk orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan yang mana mereka akan bergembira dengannya. Yang pertama adalah idza aftara fariha bi fitrih. Jika dia sedang iftar atau berbuka puasa, dia farih. Apa arti farih? Senang, bergembira dengan fitr berbukanya. Entah itu dia bergembira karena dia telah berhasil menahan lapar haus, kemudian Alhamdulillah segalanya menjadi terbuka, segalanya menjadi enak kembali. Dia bisa makan kembali, dia bisa minum kembali. Nah, itu merupakan satu kegembiraan bagi seorang yang berpuasa. Jadi dia akhirnya seakan adanya kemenangan dalam jasad. Jadi seakan se eh, kondisi badan yang sebelumnya keras, menahan, kemudian akhirnya terlepas ikatan-ikatan tersebut. Dan juga bisa juga kegembiraan ini adalah kegembiraan yang bersifat ma'nawi dalam hati yaitu ketika ia berhasil menunaikan puasa satu hari dan ia berbuka itu menjadikan ia kembali atau semakin termotivasi untuk menunaikan puasa di hari berikutnya. Nah, ini merupakan satu kegembiraan yang mustahab dibandingkan kegembiraan sekedar kegembiraan fitri, kegembiraan fitrah yaitu ketika mendapatkan makanan setelah seharian menahan diri dari makan dan minum. Kemudian yang kedua, kegembiraan bagi orang yang orang yang berpuasa adalah wa idza laqiya rabbahu fariha Yang maksud yang lebih tepat dari sini adalah dan ketika dia berjumpa atau bertemu dengan Robnya nanti, dia juga bergembira dengan berpuasanya, yaitu dengan apa? Dengan amalan puasanya karena ia telah berpuasa sebelumnya. Ini ada ajar atau pahala khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa, mereka akan merasakan kegembiraan ketika bertemu Robnya. Ada yang mengatakan bahwasanya gembira di sini itu karena berjumpa dengan Robnya. Ada yang mengira bergembira di sini karena melihat amalan puasanya dan yang membanggakannya nanti di akhirat. Bagaimanapun setiap muslim yang beriman dia mereka atau dia akan pasti merasakan kegembiraan dan kebahagiaan di akhirat kelak selama dia benar-benar beriman dan tidak keluar dari lingkaran Islam. Kemudian kita teruskan hadis berikutnya. Wan Sahal bin Sa'ad anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqal ayna as-sa'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad Nah, kita terjemahkan inna fil jannati baba Sesungguhnya di surga itu, di dalam surga itu terdapat satu pintu yang yuqal lahu ar-rayyan yang diberi nama atau disebut atau dipanggil ar-rayyan namanya adalah ar-rayyan yadkhulu minhu shaimun dari pintu itu orang-orang yang berpuasa akan masuk nah dari pintu ar-rayyan itu nanti orang-orang yang menunaikan ibadah puasa itu yang akan masuk yaumal qiyamah pada hari kiamat kelak nanti ya la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum dan tidak ada seseorang pun tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka itu selain orang-orang yang berpuasa yuqal lalu dikatakan kepada mereka aina shaimun di manakah orang-orang yang berpuasa mana sih orang-orang yang berpuasa Kemudian mereka fayakumun, mereka berdiri yaitu orang yang berpuasa berdiri untuk apa? Berdiri untuk memasuki pintu tersebut karena dipanggil mereka, dipanggil untuk memasuki pintu tersebut dan mereka adalah orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Kembali lagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ini sebagai penekanan, tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu selain mereka. Uh, Fa idza dakhalu dan Manakala mereka telah masuk, ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Pintu itu kemudian ditutup dan tidak ada lagi yang masuk selain mereka selamanya. Karena itu dikhususkan pintu ar yang tersebut dikhususkan untuk orang-orang yang yang berpuasa. Dan dalam hadis lain dengan riwayat lain fil jannati babun yud'a ar-rayyan. Dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut ar-rayyan. Yud'a so'imun orang-orang yang berpuasa itu mereka dipanggil menuju ke pintu tersebut seperti yang di kita dapatkan faidahnya di hadis yang sebelumnya. Wa man dakhalahu lam yadhma abada. Dan barang siapa yang memasuki pintu tersebut dia tidak akan merasa haus selamanya. Eh, merasa merasa kenyang dari air selamanya. merasa kenyang dari air selamanya. Taib. Kemudian kita memulai dengan beberapa faidah yang beberapa faedah yang telah saya kumpulkan dari beberapa kitab di antaranya kitab Minhatul Alam yaitu kitab dari Syekh Abdullah Saleh Al-Fauzan di antara faidah faidah berpuasa adalah bahwasanya puasa adalah yang pertama adalah bahwasanya berpuasa adalah sebesar-besar penolong menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah sebaik-baik atau salah satu di antara perbuatan yang paling besar efeknya untuk menjadikan seseorang bertakwa. Kenapa? Karena dalam puasa itu memiliki efek, efek yang sungguh luar biasa dalam menjaga anggota tubuh dari maksiat, entah itu secara zahir atau secara batin. Kemudian ada juga faedah dari puasa. Puasa itu adalah suatu peribadatan atau ibadah yang memotong seseorang dari syahwat dan juga memotong seseorang dari perkara-perkara yang menjermuskannya kepada kemaksiatan. Jadi penyebab-penyebab syahwat. Di sini puasa menjadi sebuah wasilah atau alat untuk memotong syahwat manusia. Maksudnya memotong di sini bukan berarti menghentikan selamanya, namun menahan diri dari mengikuti syahwat tersebut dan juga melatihnya. Dan yang ketiga adalah bahwasanya puasa itu adalah ditujukan untuk mentarbiyah atau mendidik al-iradah, mendidik kemauan yang ada di hati. Kita tahu bahwasanya tidak semua kemauan itu harus ditunaikan. Entah itu ditunaikan segera atau selamanya. Yang penting tidak semua kemauan itu harus ditunaikan. Karena terkadang kemauan orang kemauan orang itu bersifat subjektif atau terkadang negatif. Dan tidak semua kemauan tentu saja harus ditunaikan. Oleh karena itu dalam berpuasa, kita melatih diri kita untuk menenangkan perasaan dan juga mengatur apa yang kita inginkan. Dan juga menimbang kenapa kita menginginkan ini dan apa maslahatnya bagi kita. Lalu kita berpikir apakah dalam keinginan ini kita mendapatkan mandorat atau keburukan maka di sini kita mentarbiyah, mendidik apa yang tersiar di hati kita. Dan juga puasa merupakan jihad lin nafs, yaitu jihad suatu upaya yang sungguh keras untuk menenangkan jiwa dan nafsu. Dan juga puasa membiasakan jiwa manusia dalam kesabaran, membiasakan jiwa manusia menahan diri dan juga bersabar. Jadi pembebanan dalam ini dalam berpuasa itu menyebabkan seseorang terlatih untuk bersabar dan tahan. Nah, dibanding dengan orang yang tidak pernah berpuasa, yang selalu makan selalu ada makanan untuk dimakan. Maka Orang yang terbiasa dengan hal ini kemudian tidak pernah sekalipun mem membiasakan diri dan menahan diri dan melatih diri untuk menahan semua hawa nafsu dan syahwat, maka ia akan menjadi orang yang kacau, tentu saja kacau. Karena setiap orang membutuhkan momen-momen tertentu, di waktu tertentu untuk membiasakan diri membiasakan diri untuk bersabar dan juga menahan diri. Kemudian yang keempat, di antara faidah-faidah saum bahwasanya saum itu memberikan faidah fisik. Faidah badani, faidah jasmani. Kita tadi telah menjabarkan beberapa faidah rohani dan juga dalam hadis telah menjabarkan beberapa faidah rohani dan juga faidah ukhrawi. Naam. Namun dalam faidah badani dan duniawi itu tentu saja ada. Seseorang akan merasakan dirinya lebih kuat, lebih fit saat berpuasa. Itu ada terjadi. Dan juga kita ketahui atau mungkin ini perlu pembahasan yang lebih lanjut oleh orang yang lebih berkompeten di bidang kedokteran dan semacamnya bahwasanya puasa itu memiliki pengaruh dan dampak terhadap fisik manusia. Nah, fisik manusia ini kita pernah kita juga pernah mendengar hal tersebut. Di kitab lain seperti kitab uh, Fath Dzil Jalali wal Ikram Syarah Bulughil Maram milik Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin eh, bahwasanya puasa itu memberikan ma'rifah atau pengertian qadar, pengertian kadar kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Naam. Memberikan uh, peringatan dan juga memberikan pengetahuan dan kesadaran akan seorang hamba kesadaran seorang hamba akan kadar kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Seperti nikmat eh, nikmat makanan dan nikmat minuman ketika seseorang terbiasa dengan makanan dan minuman di setiap hari, makan rutin, minum rutin dan tidak pernah terputus. Lalu tiba-tiba datang bulan Ramadan, maka dia pun akan tersadar betapa bahwasanya Makanan dan minuman itu begitu penting. Nah, dan begitu mahal, begitu berharga. Akhirnya mereka pun sadar menyadari bahwasanya banyak di sana kaum kaum miskin, orang-orang miskin yang mereka juga membutuhkan makanan dan minuman, namun mereka tidak sempat untuk makan dan minum karena mereka tidak memiliki tidak memiliki daya untuk mencari makanan dan minuman atau mereka juga memang tidak memiliki uang untuk membeli makanan dan minuman. Akhirnya mereka pun sadar, bermuhasabah, mengaca diri. Betapa sebelumnya mereka hidup dalam kefoya-foyaan misalnya atau hidup dalam kekayaan sementara mereka sebelumnya lupa bahwasanya ada banyak sekali orang-orang miskin yang juga mereka ketika kita kenyang mereka dalam keadaan lapar. Dan setelah itu disyariatkan pun zakat disyariatkan. Akhirnya semakin sadarlah manusia namun apakah semua manusia itu menyadarinya? Tidak. Kenapa? Karena ketika mereka, berpuasa, mereka hanyalah uh, berpuasa untuk apa sekedar formalitas saja. Jadi sekedar ikut umat Islam bahwasanya umat Islam berpuasa ya saya berpuasa. Akhirnya saya enggak, tidak mendapatkan inti dan faedah dari puasa tersebut kecuali apa? Kecuali bau mulut dan juga rasa lapar dan juga haus. Itu saja. Karena dalam berpuasa kita misalnya Waliyahzubillah melakukan ini dan itu dan tetap saja kita melakukan kesalahan-kesalahan, berbuat keji, berucap kotor dan semacamnya. Kemudian kita tidak mentadaburi ayat, tidak bermuhasabah, tidak mengingat orang-orang miskin, eh, tidak mengingat orang-orang yang di bawah kita. Itu semua sama saja jika tidak jika eh, kita tidak melakukan hal-hal yang merupakan kewajiban dalam saum dan atau apa yang seharusnya dilakukan ketika seorang berpuasa. Maka salah satu manfaat dari saum itu yang seperti tadi kita atau saya katakan mengetahui kadar kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian ada pula faedah dari saum mengetahui afwan di dalam saum tersebut, di dalam puasa tersebut ada tadhiq. Tadhiq itu adalah penyempitan lima jari syaitan. Penyempitan untuk jalur-jalur berlarinya atau merasuknya syaitan ke dalam tubuh kita atau pikiran kita. Nah, karena penyempitan aliran darah itu menyebabkan syaitan merasa makin sulit untuk merasuki jiwa kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyaitonu yajri min ibni Adam majrud dam." Syaitan itu Eh, merasuk atau berlari dalam diri seorang anak Adam itu lewat apa? Lewat jalur darah atau lewat aliran darah. Nah, ketika berpuasa, tentu saja aliran darah tersebut semakin tertekan dan syaitan pun akan tertekan. Kemudian yang ke ma yahsulu bayni yadayhi wa khalfihi min ibadatillah Seorang yang berpuasa, dia meng mengawali puasanya itu atau bahkan sebelum puasa itu dengan ibadah, kemudian mengakhiri dengan ibadah. Nah Contohnya adalah sahur. Sahur itu sebelum puasa kan? Sahur, sahur itu sebelum puasa, masih makan. Dan dalam sahur itu dan atau perbuatan sahur itu sendiri adalah ibadah. Yang jika kita lakukan dengan baik, maka kita akan mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Oleh karena itu, jika ingin mengawali hari berpuasa, maka layaknya kita sahur. Apa hukum sahur? Hukum sahur adalah sunnah, tidak wajib namun sunnah. Namun amat disayangkan kalau misalnya kita tidak tidak apa? tidak bersahur. Tapi sebenarnya tidak sama saja bohong jika kita bersahur namun ketika sahurnya kita justru kita menonton lawakan, kita menonton sesuatu yang uh, tidak bermanfaat atau bahkan menonton maksiat dan sebagainya itu tidak ada manfaatnya. Mana mana mungkin kita mendapatkan berkah dengan melakukan hal-hal seperti itu ya menonton menonton yang tidak benar. Taib. Jadi dari awal saja atau bahkan dari sebelum berpuasa itu kita mendapatkan berkah insya Allah jika kita menunaikan sahur, menunaikan sahur dengan baik, bukan dengan menonton acara ini itu. Naam. Sahur, naam. E, kemudian kita berpuasa memulainya dengan sholat subuh, kemudian membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan ketika kita iftar pun kita juga mendapatkan pahala karena dengan iftar tersebut terdapat beberapa sunnah seperti memakan makanan yang manis dulu sebelum memakan makanan lain. Itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, faidah-faidah telah dijabarkan eh, di hadis-hadis sebelumnya yang telah kita, alhamdulillah telah kita baca. Bagaimanapun Eh, faedah faidah-faidah dari saum itu banyak sekali. Dan orang yang saum dalam bulan Ramadan itu yang terpenting adalah dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima pahalanya oleh dan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang paling penting. Karena kita semua beramal agar amalan kita dikabulkan, amalan kita diterima. Jika tidak diterima maka tidak ada gunanya seribu amalan. Nah, yang paling penting adalah diterima dan Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap amalan kita dan tentu saja kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengganjari kita semua dengan pahala yang berlimpah dan juga keberkahan yang berlimpah di dalam hidup kita serta melestarikan kehidupan kaum muslimin, mempersatukan barisan kaum muslimin, membuat orang-orang kaum muslimin terampuni dosanya entah mereka yang telah wafat atau yang masih hidup dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan kali ini adalah bulan Ramadan yang benar-benar berkah bagi kehidupan kita yaitu kehidupan kaum muslimin entah secara individual ataupun keseluruhan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على خير المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب